Rubbama waradat alaikal anwaru fawajadat al-qalba biswaril kiswaril asar fartahalat min haitsu nazalat. Farrih qalbaka minal afyar yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Rubama warodat terkadang teko alaika ing atase sira. Warodanu teko. Rubama warodat terkadang teko alaika ing atase sira pal anwaru pira-pira nur, pira-pira nure pangeran, cahayane pangeran, to ilmune pangeran. Allah wis sampe nur iku teka ning atimu, tapi fawajadat moko metu iya po al anwar, i al qalba ing ati. Ati mang diputuki maksuan ingkang den kebai. Den kebai suaril asari, lan pira-pira gambaran makhluk wa asar temen iki pira-pira bekas kemakhlukan. suaril asari, lan pira-pira gambar-gambar kemakhlukan. Mulane fartahalat mongko minggat opo anwar, utawa miri opo anwar irtihalu mire sing ora terhormat. Farta halat mongko mire bualanwar al anwar min haitsu nazalat sing ping sekirane turun apa al anwar. Jadi terkadang Allah maringi ilham ning kuwe, maringi firasat sing bener, maringi macem-macem. Jebule ati sing ditekani ning nure pengiran penuh dengan keyakinan-keyakinan sing terkait kemakhlukan. Akhirnya nure pangeran minggat hilang mire gara-gara nuri Allah itu raiso bareng mbak ati sing dikebai mbak perasaan-perasaan al akwan atau perasaan-perasaan apa al asar. Contoh paling gampang ya, misalnya misalnya jenengan sholat niku lillahi taala, usolli fardu sampai lillahi taala. Niku mau bener. Ketika mulai ana nur mulai ana nuri pangeran dunia iku sepele, sing abadi iku sunduk ning pangeran. Sing abadi iku tunduk ning pangeran. Kowe pas ora wujud jadi wujud ya kersane pangeran sebenarnya ning kuburan jadi lemah iso bangkit ya kersane pangeran iso ambekan ya kersane pangeran nah sampean nur iku atimu yo ya ngono iku nure suwi sehingga sampean bayang ning akhirat iku wis kepenak artinya kepenak iku kowe ora dadi Firaun ora dadi Firaun tapi nek atimu ngene aku sholat wah tiga duit enggak iso jadi majikan tiga ilmu enggak iso jadi tuan, jadi bos, jadi wong sing terhormat, terus ngatur wong. Berarti kita jadi Fir'aun, bayang noning dunia ngatur, ora diatur tapi nopo ngatur. Lah iku nure langsung hilang. Nure pangeran hilang gue diganti Fir'aun. Mental Fir'aun. Malah ning ngendikane Abdul Qasim Al-Junaidi, wong khusuk orang no ilmu iku cek apik mutajila, mutajila iku ngaku pangeran iku ora terang-terangan. Tapi wong khusuk iku ngaku pangeran iku Ora kodo-kodo. Maksudnya ngeten contoh nih. Pendapat Mu'tazilah kan wong iso nentokno prilakune dhewe. Misale aku sesuk ape mangan, sesuk aku ape ning bank, sesuk aku ape kerja. Seakan-akan dia itu Tuhan karena menentukan apa yang dikehendaki. Tapi Mu'tazilah luwe apik, luwe jujur. Artinya luwe jujur dia berpendapat begitu tuh karena rasional. Tapi nanti yang tiang zuhud sing gak duwe ilmu, Aku nabi sholat ngene kudu untuk ngene, nah, aku ngelakoni ngene kudu untuk ini. Seakan-akan dia itu al-mudabbir yang mengatur segalanya. Lalu itu ada Fir'aunia. Nah, dalam bahasa tasawuf ono Fir'aunia, ono Anania. Saya ini siapa? Saya ini aktor. Harus melakukan sesuatu dan bisa saya lakukan. Jadi di mental Fir'aunia atau di mental nopo Anania Saya, saya. Padahal dalam ilmu tasawuf, kata saya itu dihindari karena ini musakhor. Kita ini abdun semusakhor. Kaulah tinggi atur. Ora kok kawula sing ngatur. Ane hikam masyhur ngintikan. wong nak di akal cek waras ya itu guru itu pikirane Allah lakoni ning aku apa ya? kira-kira aku iku nampa apa dina iki. Mergo dekne ngerti nak musakhkhar diatur. Tapi nak lagi lali muni saya bisa melakukan apa. Padahal hakikate la haula wala quwata illa billah. Jadi intine iku wong iku nak ijek mental Firaun e kuat, anane kuat iki gue siapa, saya melakukan apa kabeh wekku. Jadi orang bisa filah, wa filah, wa Wah wa minawah. Tapi nak semua komedi dua, dua ya pengiran. Jadi sodako yang enteng, apa riak ya orang mungkin mereka ngerasa itu ya kersani pangeran. Apa udah sudah ya orang mungkin wong tak kena pangeran men belum eh, sudah sodako belum ngamal berarti sudah diberikan pangeran. Wong tak kena sing dua kok apa udah. Nah, aku kue nganti udah udah mergo kowe dianani ya ikut duitku kune iku dhuwitku takene Zaid kudu Zaid matur nuwun be aku berarti ki kanggo Zaid budak kowe pangeran Ya ben ketemu pangeran ditakoki Zaid iku ya sapa duwe sapa kowe ya sapa menane makom sing kurmi Allah wa illa Allah wa fil wa fil Lah ana ati urung ngono kok nur iku teko kabeh muka safa pikiran minggat meneh nur iku ilang meneh mergo ati mebek bisuaril asar jadi rubba mawaradat alikal anwar fawajat al dat al kolba mahsyuwa bisuwaril asar. Mesti fartahalat men saya itu nazarat sembilan. Mana berikan suwi-suwi tiga wali-wali. Berikan suwi la ilah iluwah. Tapi dengan hati ini tambah suwi tambah rezeki ada. Tambah suwi tambah kodang. Jadi artinya itu transaksional. Hubungannya dengan Allah itu transaksional. Nama makom ya oleh. Tapi yang tasawuf kriminal ya masalah. Masalah.